Bagaimana itu? Kalau dinisbatkan kepada Allah, maka sifat. Terus? Kalau dinisbatkan, dia bafatkan kepada makhluk, maka makhluk. Agak tak? Tayyir. Sama ada takul fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana pendapat antum tentang sabda Rasul SAW ketika Allah Subhanahu wa taala dilapori oleh surga dan neraka. Ketika itu Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati, engkau ialah rahmatku. Di sini rahmat diidhafahkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sini mengandung mana sifat? Atau bagaimana? Yani mengandung makna tasyrif. Saya ikhwan. Ar-Rahmah itu terkadang sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan terkadang pula itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cuman diidhafahkan kepada Allah min bab tasyrif dalam rangka untuk memuliakan menunjukkan keutamaan makhluk tadi. Rahmat dalam pengertian sifat seperti dalam hadis Inna rahmati sabaqat ghadabi sesungguhnya rahmatku lebih mendahului kemurkaanku. Rahmat di sini ialah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang dalam bentuk makhluk seperti yang saya bawakan tadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga, anti rahmati. Engkau ialah rahmatku. Ini surga itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatan makhluqah rahmat yang dalam bentuk makhluk. Sebab surga, al-jannah itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja diidhafahkan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala min bab at-tasyrif untuk memuliakan, mengagungkan al-jannah, surga. Allah ibarat. Aina ya Yusuf. Indah ya Yusuf? Apa prinsipnya al-sunnati wal Jamaah? Tentang masalah duhul jannah. Orang yang masuk dalam surga. Dengan amalannya? Atau dengan apa ya Yusuf? dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am Allah barfi. Ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam surga hanya semata-mata dengan amalan dia saja. Namun mereka semua dijadikan termasuk ahlul jannah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala fi rahmatin min dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala wa fadlin min dan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan nas hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda la yadkhula ahadun minkumul jannata bi amalihi tidak akan ada seorang pun di kalangan kalian wahai kaum muslimin yang masuk dalam surga dengan semata-mata amalannya. Ketika itu para sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wala ana." Tidak pula saya, illa illa anna Allah birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah meliputiku dengan rahmat dan keutamaan daripadanya. Yang dari sini diambil prinsip oleh ahlu sunnati wal jamaah bahwasannya seseorang itu masuk dalam surga tidak semata-mata amalannya namun dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mencapai, menggapai rahmat tadi, maka dengan asbab, dengan sebab, dan di antara sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah, ialah al-amal amalan saleh. Tilkal jannatul ladzi nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yaitu orang-orang yang bertakwa, man kana taqiyya. Menunjukkan bahwasanya ada asbab, ada sebab untuk menggapai rahmat yaitu dengan takwa Allah Naam. Masya Allah. Ini yang belum disampaikan pada pembahasan yang lalu tentang masalah rahmat, sifat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Al-musannif rahimahullahu taala berkata. mana al-musannif ya akhi? Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah. Beliau mengatakan, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sekarang kita membahas tentang makna alhamd. Alhamdulillah. Syarah. Kata syarah, Wa Dan maknanya ialah. As-sana'u bil kalam. As-sana'u bil kalam. Pujian-pujian dengan ucapan alal jamil untuk perkara-perkara yang indah. Al-jamil yakni as-sifat al-jamilah, sifat-sifat yang indah. Alal wajhi ta'zim disertai dengan pengagungan. Ini makna al-hamd, makna tahmid, hamdalah yang disebutkan di sini oleh Asy'ari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yang namanya alhamdu pujian, hamdalah ialah memuji dengan ucapan atas sifat-sifat yang indah disertai dengan ta'zim pengagungan terhadap pihak yang dipuji. Wa ta'rifun muntaqad Ta'rifun muntaqad, definisi yang dikritik oleh para ulama. Yang pertama, dari sisi ucapannya at-tana. At-tana, pujian. Di sini mengesankan bahwasannya alhamd itu sama dengan at-tana. Padahal khonafidin azakumullah as-sana itu alhamdu idza takarrar. As-sana itu definisinya ya alhamdu idza takarrar. Pujian apabila berulang-ulang. Itu namanya sana. Pujian yang berulang-ulang. Dua, tiga, empat, lima sampai berkali-kali. Yang berulang-ulang itu namanya as-sana. Itu namanya as-sana. Sehingga kurang tepat ya ikhwan. Definisi alhamdu yang disebutkan di sini Al-Asy'ari rahimahullahu taala was-shawab dan definisi yang tepat ialah zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Menyebutkan keindahan-keindahan pihak yang dipuji disertai dengan mahabbah kecintaan wa ta'zim dan pengagungan. Ini yang namanya hamd. Paham ya? Zikru mahasidil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim menyebutkan kebaikan, keindahan-keindahan Zat yang dipuji disertai dengan mahabbah, kecintaan, wa ta'zim dan pengagungan. Ini definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Hada huwa. Kemudian ikhwan fillah azakumullah sebagai faedah zikrul mahasin penyebutan keindahan-keindahan tadi itu pada empat perkara. Yakunu fi arba'ati asya. Pada empat perkara. Yang pertama, al-asma. Pada nama-namanya. Yang kedua, as-sifat. Pada sifat-sifatnya. Yang ketiga, az-zat. Pada zatnya. Yang keempat, pada al-af'al, perbuatan-perbuatannya. Asma, as-sifat, az-zat, al-af'al. Nama, sifat, zat dan perbuatan. Sehingga alhamdulillah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita menyebutkan keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala dari sisi namanya, sifat-sifatnya zatnya dan perbuatannya disertai dengan mahabbah, kecintaan, wa dan pengagungan. Saya paham ya? Itu namanya alhamd. Itu yang namanya alhamd, ta'zim, eh, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada huwa. Kemudian para fitina azakumullah ketika eh, pada pembahasan ta'rif alhamd pada syarah ini disebutkan kata beliau as-sana'u bil kalam alal jamil. Kata ikhwan. Di sebagian nuskhoh ada tambahan apa? Al ikhtiyari innakum hadha. Langsung tambah begitu. Ada tambahan al jamil al ikhtiyari. Tahu maknanya? Apa makna ikhtiyari di sini? Al, al jamil al ikhtiyari. Apa maknanya? Mana Mananya fadil Apa jin? Lawannya apa? Enggak <laughs> berikhtiar. Allah mustahil. Baik, ikhwan. Disebutkan dalam definisi tadi al-jamil al-ikhtiyari yaitu sifat-sifat kemuliaan yang memang ada upaya di situ. Ilkasb seperti asyajaah keberanian, al-karam, kemuliaan. Lawannya ialah al-jamil at-taskhiri. Al-jamil at-taskhiri. Sifat-sifat keindahan yang taskhiri, yakni itu merupakan ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Seperti cangkung. Nah, ada orang senang yang tinggi. Ada jamil khil. Al-bayab. Putih. Nah, orang seneng yang putih-putih. Nah, Naam. Ini jamil namanya taskhiri. Yang namanya jangkung, yang namanya pendek, yang namanya gemuk, yang namanya kurus, yang namanya putih, yang namanya hitam, itu semuanya minallah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dengan al-jamil at-taskhiri. Dalam bab al-hamd, dalam bab pujian at-taskhiri nama masuk. At-taskhiri al-jamil at-taskhiri nama masuk. Sebab orang tersebut tidak bisa dipuji dengan keadaan dia. Dia jangkung dan dia suka dengan itu. Dia nggak dipuji dengan dengan bab tersebut. Kenapa? Ada min Allah. Laisa min kasbi. Bukan dari usaha dia. Dia putih. Disukai sama orang. Ada laisa minhu. Bukan dari dia itu. Ada min Allah. Tamam? Dia hitam. Hitam manis. Ada laisa minhu. Bukan dari dia. Tapi min Allah. Sehingga itu semuanya Orang tersebut tidak bisa dipuji dengan hal-hal tadi. Yang dipuji ialah al-jamil al-ikhtiyari. Sifat-sifat keindahan yang memang dia bisa mengusahakannya di situ. Keberanian, kemuliaan, ketermawanan, keindahan, wah agak Paham ya? Nah, untuk menguji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah menguji Allah itu untuk sifat-sifat Allah yang ikhtiari. Semua sifatnya Allah tidak ada yang terskiri, Semuanya ikhtiari. Hada huwa. Dengan alasan fa yakhtaru min sifatihi ma Sebab Allah Subhanahu wa taala memilih dari sifat-sifatnya apa yang Allah kehendaki. Khulasahnya, ringkasnya definisi alhamd. Alhamd yang sahih, yang sawab ialah zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Menyebutkan keindahan-keindahan zat yang dipuji disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Al-Mahasin ada empat. Perkara-perkara yang indah tadi ada empat. Indah dari sisi namanya, yang kedua dari sisi sifatnya. Yang ketiga dari sisi zatnya. Yang keempat dari sisi perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan dipuji nama-namanya, dipuji sifat-sifatnya, dipuji zatnya, dipuji perbuatannya. Mafhum? Mafhum. Qala rahimahullahu taala fa mawriduhu al-lisan wal qalb. Alatnya, alat untuk bertahmid ialah al-lisan wal qalb. Lesan dan hati. Ada lisan ada hati. Lesannya ikhwan dengan tahmid ucapan alhamdulillah. Wal qalb dengan hati misalkan dalam bentuk al khusyuk kekhusyuan dia, al khudu' ketundukan dia, at ta'zim pengagungan dia atau kalau berkaitan dengan masalah nikmat, al-i'tiraf bi annaha minallah. Kalau nikmat dengan hati itu artinya dia me meyakini, mengakui bahwasanya nikmat tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin hada ya ikhwan babnya bab syukur. Wallahu alam. Sehingga lisan al-qalb. Wa syukur. Sekarang syukur yakunu bil lisani wal janani wal arkan. Syukur itu dengan lisan, wal janan dengan hati, wal arkan dan dengan anggota badan. Dengan anggota badan. As-soal, pertanyaan saya sekarang ini. Ya Al-Hasan, mal farqu baina syukri wal hamdi? Apa perbedaan antara syukur dengan tahmid? Nah, nah ada Nah, nah. Ada ikhwan abidin azakumullah. Qaul jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Di mana mereka membedakan antara alhamdulillah syukur. Membedakan antara tahmid dengan syukur. Wailah pendapat sebagian ulama menyamakan antara syukur dengan tahmid. Atau pendapatnya siapa, Muaz? Hah? Al-Imam At-Tabari. Saya dengarnya Fathul Bari, makanya saya begini lagi. Al-Imam Ibnu Jarir al tabari dalam tafsirnya dan sempat dibela oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsirnya pula. Menyatakan bahwasanya syukur, dan alhamd itu sama. Mananya sama. Sementara jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat, alhamdulillah syukur itu berbeda. Perbedaannya disebutkan di sini sama beliau rahimahullah taala. Satu, dari segi alatnya. Kalau alhamdulillah dengan lesan dan dengan hati. Sementara syukur dengan lesan, Syukur dengan lesan tadi itu dengan tahmid. Alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah setiap kali mendapatkan nikmat. Wal janan dengan hati. Syukur dengan hati tadi itu dengan cara meyakini, mengakui nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wal arkan, syukur dengan anggota badan eh, dengan artian menggunakan nikmat tadi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Paham ya? Paham? Sehingga dari si alatnya syukur lebih umum atau alhamd? Hah? Syukur lebih umum ya, ikhwan. Alhamd khusus hati dan lisan saja. Syukur semuanya. Syukur semuanya lebih umum. Fahuwa ammu min alhamdi muta'alliqa. Syukur itu lebih umum daripada alhamd dari sisi keterkaitannya, muta'alibnya al muta'alibnya ikhwan tadi itu alatnya. Alatnya. Kalau syukur tiga, lesan, hati, anggota badan. Kalau al eh, alhamd dua, lesan dan hati saja. Wa khusus dan lebih khusus sebabnya. Syukur itu lebih khusus sebabnya. Kenapa? Li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah sifat syukur itu ya ikhwan terjadi untuk membalas kenikmatan. Syukur itu khusus ketika mendapatkan kenikmatan saja. Sementara alhamd, alhamd itu ketika mendapatkan nikmat dan ketika tidak mendapatkan nikmat umum. Ada paham? Saya lagi lagi. Kalau alhamdu, alhamdu, tahmid, alatnya lesan dan hati. Kemudian bisa ketika ada nikmat dan bisa pula ketika tidak ada nikmat. Kalau syukur dengan hati, dengan lesan, dengan anggota badan. Dan khusus ketika adanya nikmat saja. Saya paham ya? Mafhum. Masya Allah. Ada yang bisa lihat keterangannya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di mukadimahnya ketika merasakan ayat ini rabbil alamin dan juga dalam buku-buku tafsir yang lainnya. Ini yang dipegangi oleh jumhur ulama wallahu alam bisawab. Walhamdu ammu sababa. Sementara alhamd itu lebih umum sebabnya. Sebab alhamdulillah ikhwan eh, membalas nikmat dan juga bukan karena nikmat. Wahasu maurida dan lebih khusus alatnya sebab dia cuma dengan lisan dan dengan hati saja. Li'annahu yakunu fi mukawalatin ni'mati wa ghairiha. Sebab alhamdu itu terjadi ketika membalas nikmat dan juga pada papap yang lainnya. Fabainahuma umumun wa khususun wajhi. Ada apa min wajhin? indakum wajhibain. Maka antara keduanya ada umum dan khusus satu sisi, yaitu yajtami'ani fi madatin. Dua-duanya berkumpul dalam satu masalah. Apa ya, kawan? Satu masalahnya ini. Apa ini satu masalahnya ini? Masalah. Berkumpulnya mereka berdua, suku dan hamad, yaitu pada alat dua, lesan dan hati, dan pada kenikmatan. Paham ya? Ini berkumpul antara syukur dengan alhamdulillah. dan masing-masingnya pesendirian dari yang lainnya pada bab yang lainnya. Kalau alhamdulillah sendirian dia, tidak ada unsur syukur pada bab ketika menghadapi selain kenikmatan. Tadi paham? Ya? Syukur, syukur sendirian dia. Tidak ada unsur alhamdulillah Alhamd ketika mensyukuri nikmat dalam bentuk anggota badan. Paham ya? Oh. Paham insyaallah ta'ala. Ini pembahasan tentang alhamdulillah. Intahaina. al-musannif rahimahullahu taala. Al-musannif rahimahullahu taala mengatakan lagi, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dan salawat semoga Allah bersalawat kepada Muhammad SAW keluarganya dan para sahabatnya serta mengucapkan salam sejahtera. Syarah sekarang pembahasan tentang masalah salawat. Qala rahimahullahu taala asahhu ma qila fi ma'na salatillahi ala abdihi yang paling sahih asahhu yang paling sahih makila apa yang ditafsirkan fi makna salatillahi ala abdih tentang makna Allah bersolawat kepada hambanya Allah bersolawat kepada hambanya tafsir yang paling sahih ialah ma zakarahul Bukhari rahimahullahu taala apa yang disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala an Abil Aliyah dari Abil Aliyah sama ya ikhwan Abul Ali ini siapa namanya Ikhwan? Siapa namanya Abul Ali ini? Ah, siapa namanya? Ah, siapa namanya? Ah. Siapa namanya? Namanya Ikhwan semoga enggak salah. Rufai' ibnu Mihran. Nah, ada Abul Ali. Kalau beliau mengatakan, Kata Abu Aliyah, Salatullah, Allah bersalawat. Maknanya, Sana'uhu alaihi indal malaikah. Pujian Allah, sanjungan Allah atas hamba tadi di sisi para malaikatnya. Ini maknanya Allah bersalawat kepada hambanya. Paham ya? Sehingga wassalallahu ala Muhammadin dan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah tabaraka wa taala menyanjung, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di samping para malaikatnya. Wa hadzal athar ya ikhwan isnaduhu dhaif. Sanadnya dhaif. Di sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan atau Isa bin Abi Isa Ar-Razi. Abu Ja'far al-Razi namanya Isa bin Mahan. Ba'if. Dia ba'if, ya ikhwan. Akhir ini ya ikhwan mu'allak. Disebutkan oleh Bukhari secara mu'allak tanpa sanat. Dan disambung oleh uh, Al-Qadhi dalam kitabnya Fadul Salat al-Nabi. Fadul Salat al-Nabi. Dan di sanatnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far al-Razi. Dalam kitab Fadul Salat al-Nabi. Bukunya kecil begitu. Kita punya di maktabah. Tamam. Indana fil maktabah. Namun di sanatnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far al-Razi. Dan dia baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa qarrarahu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Makna inilah yang ditetapkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa nasarahu fi kitabihi. Dan beliau bela dalam kitabnya Jala'ul Afham wa Badai'ul Fawaid. Dalam dua kitabnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala merojihkan menguatkan makna yang disebutkan tadi. Allah bersalawat kepada hambanya, maknanya Allah menyanjung hamba-hambanya di depan para malaikatnya. Wah, pembahasan yang paling rinci khanabatina azakumullah dalam kitab Jala'ul Afham. Ada yang mengatakan maknanya ialah Ar-Rahmah. Allah salawat bersolawat kepada hambanya, yakni Allah merahmatinya. Wahada qawlun dhaif. Ini pendapat yang sangat lemah. Wa dha'fuhu min wujuh dan kelemahan pendapat ini dari sekian sisi, sekian banyak sisinya. Dirinci oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Jala'ul Afham al-awwal, al thani al thalif al Menunjukkan lemahnya pendapat tadi. Sehingga khonafidina azakumullah. Dari sekian akwal, sekian pendapat yang disebutkan oleh para ulama, yang paling mendekati, yang paling mendekati, yang disebutkan di sini sama beliau rahimahullah, dari Abu Aliyah, yaitu sana'uhu alaihi indal malaikah. Allah berselawat kepada hambanya, maknanya ialah Allah memujinya, menyanjungnya di depan para malaikatnya. Ada akrabul akwal. Wallahu a'lam bisawab. Walaupun baik, asar tadabul aliyahnya. Paham ini ya? Faham. Qultu. Saya katakan, waqad yuradu biha du'a. Dan terkadang dimaksudkan dengan salawat tadi makna doa. Ya salawat kepada hamba, yakni mendoakan hamba tadi. Di sini khonafidina azakumullah. Kalimat kultu di sini. Saya katakan dari uh, eh, Asyarih. Seakan-akan Asyarih rahimahullah ta'ala. Itu mengkritik Al-Imam Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Paham? Saya ulangi lagi ya. Tadi kan di awal disebutkan maknanya apa ya kawan? Eh, Allah bersolawat kepada hambanya maknanya apa? Allah menyanjung hamba tadi di depan para malaikatnya kata ikhwan kemudian katanya katanya pensyarah kultu saya katakan terkadang dimaukan dengan salawat tadi makna doa seakan-akan ada istidrak di sini paham ya tapi sungguhnya ikhwan la istidraka alaih tidak ada yang perlu dikritik pada ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kenapa ya ikhwan Sebab yang beliau terangkan di atas, salawat Allah kepada hambanya, mengandung makna pujian Allah kepada hamba tadi. Di depan para malaikatnya, itu kalau salawat tadi dinisbatkan kepada Allah. Paham ya? Kalau salawat tadi dinisbatkan kepada Allah. Adapun kalau kalimat salat atau salawat disebutkan secara mutlak, secara mutlak dengan tanpa dinisbatkan, diilofakan kepada Allah, maka terkadang mengandung makna doa. Saya dipahami ya? Ayo, sehingga tidak perlu apa namanya dikatakan apa namanya kultu di sini. Atau perlu di, dikasih apa namanya dikasih e, keterangan supaya meluruskan pembahasan. Sehingga babnya sekarang Evan bab solawat yang disandarkan kepada Allah. Yani Allah bersolawat kepada hambanya. Nah, itu maknanya yang di atas. Paham ya? Menguji hamba tadi di depan eh, para malaikatnya. Adapun kalimat salat atau salawat bila disebutkan secara mutlak itu mengandung makna doa. Ini yang diinginkan sama Asy'ari rahimahullahu taala. Kultu kata saya katakan, waqad yuradu biha du'a dan terkadang dimak dimaksudkan dengannya makna doa. Kama fil musnad an aliin marfu'a sebagaimana yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib secara marfu' al malaikatu tusalli ala ahadikum Para malaikat itu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian. yakni mendoakan. Tusalli, yakni tad'u. Dia mendoakan. Madama fi musallahu. Selama dia masih di tempat sholatnya. Dengan doa, Allahumma firlahu, Allahumma rahmu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Masya Allah. al hadis khanabitin Azakumullah. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fi sanatihi Ata ibn Sa'ib. wahyu mukhtalif. Paham ya? Yang dari Ali bin Abi Talib ya ikhwan. Di sanatnya ada rawi yang bernama عطاء بن السائب تنبيه مختلط بكن فالاسناد ضعيف فالاسناد ضعيف والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فالفهم تنزيني dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه Paham ini ya? Yang di, yang di, yang di sini kan dari sahabat siapa kan? Dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ma halu? Ba'id. Man fi? Atha bin Sa'ib dan dia muqtalib. Namun hadis ini datang dari sahabat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Al-Muslim, Imam Muslim. Naam, sehingga hadisnya Ali bin Abi Thalib ya ikhwan hasan li ghairi. Qauluhu, ucapannya beliau, wa ala alihi dan kepada Ali. Salawat Allah kepada Ali Muhammad, Ali. Apa maknanya al di sini? Ai atba'ihi ala dini. Pengikut-pengikut beliau di atas agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nassa alaihi nafsu alaihi Imam Ahmad hahuna. Ini adalah, ya, adalah nasnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa alaihi aktsarul ashab. Dan inilah pendapat mayoritas ashab, yani ashab Imam Ahmad, yani pendapat mayoritas Hanabilah Hambaliyah. Wa ala hada maka atas dasar penafsiran seperti ini fayashmulus sahabata maka alu Muhammad itu mencakup para sahabat wa ghairahum minal mu'minin dan yang selain mereka dari kalangan kaum mukminin ini khanabitina azakumullah penafsiran yang disebutkan oleh uh, Asyari rahimahullah ta'ala. Alu Muhammad ditafsirkan dengan atba'uh. Ditafsirkan dengan uh, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ya kawan, kalimat al-al, alu Muhammad, itu pada asalnya, fil asal, maknanya ialah, humul ladhina tahrumu alaihimus sadaqah. Humul ladhina tahrumu alaihimus sadaqah. Yaitu orang-orang yang haram atas mereka sedekah. Haram atas mereka sedekah, yaitu zurriyatuhu anak turunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wazwajuhu dan istri-istri beliau. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Jumhurul ulama ini asal maknanya. Secara mutlak kalau disebut dengan alu Muhammad ialah orang-orang yang diharamkan sedekah atas mereka. Alu Ali, keluarganya Ali bin Abi Thalib, wa alu Ja'far, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, wa alu Aqil, keluarganya Akil bin Abdul Talib, wa alu Abbas, keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib, wa alul Harith, dan keluarganya Al Harith bin Abdul Muttalib. Namun khanafitina azakumullah, kalimat al, kalimat al di sini, itu maknanya bisa berubah. Yakhtalif ma'nahu bi ikhtilafil qara'in. Hadha huwa sahih. Maknanya bisa berubah sesuai dengan karina yang ada. Bisa berubah sesuai dengan karina yang ada. Ini pendapat yang sahih ya, Pak. Bagaimana rinciannya? Rinciannya ialah kalau kalimat al al di sini digandengkan dengan as-sahabah digandengkan dengan as-sahabah fal muradu bihi ahlul bait Paham ya? Kalau kalimat al di sini bergabung dengan sahabat. Seperti ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Disebutkan dua-duanya. Disebutkan al dan juga disebutkan sahabat. Maka maksud atau makna dari al di sini ialah ahlu baitin nabi. Ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Rasul. Tadi itu yang diharamkan sedekah atas mereka dari Bani Hashim. Kemudian, kalau tidak bergandeng dengan as-sahabah, yakni hanya disebutkan sendirian alun nabi, alun nabi saja dengan tanpa sahabah, maka yang dimaksud di sini ialah al-atba' atba'uhu ala dinih. Semua pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas agamanya. Sehingga mencakup ahlul bait, mencakup as-sahabah, dan bahkan mencakup seluruh kaum mukminin di zamannya beliau bahkan sampai yaumul qiyamah nanti. Saya paham ya? Paham ya Fadil? Naam. Sehingga kalimat al kalau disebutkan beserta dengan as-sahabah alihi wa sahbihi maka kalimat al mengandung mana Pak Ikhwan? Ahlul bait keluarganya Rasul. Kalau kalimat al disebutkan sendirian, alun nabi saja, maka mengandung makna atba'uhu ala dinih, pengikut-pengikut beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas agamanya sehingga mencakup semuanya, mencakup ahlul bait yang mukminin, mencakup para sahabat dan bahkan mencakup seluruh kaum mukminin. Nah, ya. Dari sini semua ya khana fitina azakumullah. Baik kaul yang pertama, kaul yang kedua, kaul yang ketiga menunjukkan kepada kita bahwasanya ahlul bait itu dikatakan sebagai ahlul bait kalau dia kalau dia sahabat. Kalau dia mukmin, Allah musta'an. Kamu itu sahabat. Kalau sahabat tok marjan, nanti yang lainnya marah-marah. Lah. Harus mukmin. Yang namanya ahlul bait, ahlul bait atau alun nabi harus mukmin. Sehingga orang-orang kufar, orang-orang kafir, walaupun secara nasab dia masih alun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan ahlul bait yang diinginkan di sini. Saya paham ya? Ada huwa. Sehingga bahwa namanya anjuran untuk memuliakan, menghormati ahlul bait, Tamam? Memberikan wasiat kepada mereka dengan wasiat-wasiat yang baik. Itu semuanya untuk ahlul bait yang mukminin. Ada pun yang kafirin, yang kafir, yang musyrikin, maka fala karamatalahum. Tidak ada karamah sedikit pun bagi mereka. Semacam Abu Jahal, wa Abu Lahab, wa Abu Talib, wa bahkan ayahnya Rasul, ibunya Rasul. Mereka semuanya kufar, maka fala karamatalahum al-battah. ya? Hada huwa. Masya Allah. Alhamdulillah pembahasan tentang alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian masuk pada pembahasan kitab tauhid. Sebelumnya sebelumnya ya kawan yang perlu dipahami di sini ialah ketika bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka diperintahkan untuk menggabungkan antara as-salat dengan as-salam. Seperti ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini diambil dari ayat Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, sallu alaihi. Hanya kalian bersolat kepada Nabi wa sallimu taslima dan uh, ucapkan salam kepada beliau dengan sepenuhnya. Sallu wa sallim sehingga dua-duanya. Sehingga ketika mengucapkan atau menyebutkan nama Nabi SAW, Alaihi Wasallam disebutkan Muhammad bin Abdullah atau Muhammad atau An Nabi atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi salatu wassalam. Dua-duanya ya, Wala dimasukkan oleh para ulama min, wajibat, termasuk perkara yang wajib. Sehingga termasuk kesalahan. Kalau cuma mengatakan alaihi salam saja atau alaihi salat saja. Ada khata. Wassawab dikumpulkan dua-duanya alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika menulis nama Rasul SAW itu sangat dianjurkan sekali untuk menyebutkan salawat setelahnya dengan lengkap. Tidak boleh disingkat ya kawan. Tidak boleh. Rasulullah SAW. Ada namanya juz. Paham ya? Atau kalau bahasa Arab eh, Rasulullah Sa'ad atau Sal'am. Tahu Sal'am ya? Ha? Sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Sal'am. Sa'ad, lam, ain, mim, Sal'am. Ada semuanya yang mana ya, juz. Tamam? Wasawab dengan lengkap disebutkan an-nabi kemudian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wah, dengan lengkap Wala khanafidin azakumullah barokah. Wa ma'jur. Di samping barokah juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya salatan, man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolat kepada aku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada dia sepuluh kali. Sehingga satu diganjar sepuluh kali lipatnya. Sehingga terus begitu. Ila ba'afin kathirah. Kemudian khanafitin azakumullah. Yang juga disunahkan oleh Rasulullah SAW ialah ketika disebutkan nama beliau itu berselawat kepada, eh, kepada beliau ya khan. Baik dalam majelis atau dalam muhadarah atau dalam khutbah untuk seorang untuk sang khatib. Tamam? Pokoknya disebutkan nama beliau SAW itu dianjurkan dan sangat diperintahkan untuk berselawat kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Yang sunnah juga yang Nabi azakumullah ialah di samping selawat kepada beliau juga disebutkan aluh keluarga beliau. Sehingga yang sunnah yang lengkap disebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada wasunah ya kawan. Tamam dengan hadis tentang masalah salawat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salawat kepada para sahabatnya disebutkan dengan lafaz wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehingga yang sunnah ialah dengan tambahan wa ala ali Muhammad. Hada wa azakumullah. Dan ingat dengan tambahan wa ala ali Muhammad. Jangan menyebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah. Ada ikhwan min min syimati syiah. Ini termasuk ciri khasnya orang syiah. Dia mengatakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada syiah ikhwan. As-sawab ia sesuai dengan sunnah ialah disebutkan ala yang kedua kalinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ala alihi wasallam hadza huwa dan eh, apa namanya di antara waktu-waktu yang disunahkan sekali untuk memperbanyak salawat ialah pada yaumul Jum'ah pada hari Jumat khana fitina azakumullah. Di situ sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak salawat pada Rasulullah SAW dan salawat yang sunnah, salawat yang sesuai dengan bimbingan Rasul SAW ialah salawat Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah yang dibaca oleh kaum muslimin dalam salat dalam dalam salatnya. Tayyib, dan ketika salat ya ikhwan, untuk dalam solat ketika dalam solat maka tidak diperbolehkan menambahinya dengan kalimat sayyidina. Dalam solat Ketika dalam solat termasuk kebid'ahan dalam solat ialah menambahkan kalimat sayyidina pada salawat. Misalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ada bid'ah, termasuk bid'ahnya ikhwan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Paham ya? Adapun ketika di luar salat ketika menyebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam penyebutan sayyidina la yang bagi tidak seharusnya demikian yang difatwakan oleh Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Ma yang bagi sehingga cukup dengan apa yang eh, ada dengan ucapan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tanpa menyebutkan kalimat sayyidina. Hadha huwa dan orang yang paling berbahagia yang paling banyak meraih keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah ahlul hadis, ashabul hadis yang banyak mengkaji, membaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yang banyak berhujjah dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terus dia selalu bersalawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mungkin dalam satu majelis itu sampai 50 sampai 100 kali barangkali dia menyebutkan nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nakfi lahuna dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada bab kitab tauhid. بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين